Yani qadima Makkah rajulun min irash bi ibilin lahu. Yani Makkah maf'ulun dari qadima. Kata beliau, datang seseorang dari suku Irash, Al-Irashi. Dan suku Iras itu di luar Mekah. Bukan penduduk asli Mekah. lahu datang membawa seekor unta yang akan dijual. Datang ke Mekah. Farta'aha minhu Abu Jahlin. Kemudian dibeli oleh Abu Jahal. Famatalahu bi asmaniha tetapi bayarannya ditunda, tidak dibayar. Diambil untanya, tetapi tidak dibayar. Ini mana matalahu biasmaniha. Dan sudah disebutkan dalam hadis, matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran dalam keadaan dia mampu, itu adalah kezaliman. <clears throat> Maka memang Abu Jahal adalah seorang yang zalim, sehingga dia mengambil untanya, tapi tidak mau membayarnya Faqbal al-Irashi hatta waqafa al nadin min Quraisy. Maka datanglah al-Irashi orang dari suku Irash tadi sampai berdiri di nadin bin Quraisy. Berdiri di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Sedangkan Rasulullah SAW ada di sana. Finahiyatin minal masjid jalisun. Di salah satu sisi masjid Rasulullah SAW sedang duduk. Faqala, maka berkatalah seorang Irasy ini, "Ya ma'syar Quraisy, man rajulun yudini ala Abil Hakam ibn Hisham?" Wahai orang-orang Quraisy, adakah di antara kalian seseorang yang mau membantu aku terhadap Abul Hakam ibn Hisham? Abu Jahal ini dikenal di kalangan Quraisy sebagai Abul Hakam Abul Hakam itu bapak hukum. Karena memang beberapa mereka bahkan sebagian besar orang-orang Quraisy kalau menghukumi sesuatu mereka akan datang kepada Abu Jahalin untuk menanyakan hukum-hukum. Dan kalau sudah diputuskan oleh Abu Jahal maka mereka semuanya menerima keputusan Abu Jahal sehingga dikatakan dengan Abul Hakam. Tetapi sungguh demi Allah lebih pantas dia disebut dengan kalimat Abu Jahlin, bapak kebodohan. Karena dia tidak mau menerima tauhid la ilaha illallah dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebodoh-bodoh manusia. Sehingga tidak pantas dikatakan sebagai Abu Hakam. Sungguh sangat wajar, sangat pantas kalau disebut sebagai Abu Jahal. Tetapi karena dikenalnya dengan Abu Hakam, maka berkata seorang Irashi ini dengan kalimat, Ya ma'asyara Quraisy, man rajulun yudini ala abil hakam ibn Hisham. Wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang mau membantu aku, menolong aku terhadap Abul Hakam ibn Hisham? Fa inni rajulun gharib, sesungguhnya aku adalah seorang yang asing, pendatang, gharibun ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa qad ghalabani ala haqqi, sesungguhnya dia telah merampas hakku telah mengalahkan aku dan merampas hakku. Demikian yang diucapkan oleh Al-Irashi kepada orang-orang Quraisy. Qala lahu ahlu dalikal majlis. Maka orang-orang Quraisy yang ada di majlis itu yang ada di dekat masjid atau di dekat Ka'bah berkata mereka, "Atara dalikal rajul al-jalis?" Ya Irashi. Tahu kamu orang yang duduk itu di sana? Yang ditunjuk adalah Rasulullah SAW. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum yuhazzi'una bihi dan mereka ini bermaksud memperolok-olok al-irashi dan sekaligus memperolok-olok Rasulullah SAW. Sehingga ditunjukkan seorang yang akan menolongnya yang ternyata Rasulullah SAW. Kata mereka, maukah aku tunjukkan pada kamu seorang yang bisa membantu kamu? Itu loh. Yang duduk di pojok sana itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Lima ya'lamuna bainahu wa baina Abi Jahlin minal adawah. Yang demikian karena mereka tahu antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal ada permusuhan besar. Abu Jahal sangat benci kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun sangat benci kepada Abu Jahal. Maka mereka tahu. Maka mereka memperolok-olok al-Irashi. Kalau kamu mau minta tolong kepada Abu Lahab, eh, Abu Hakam, <laughs> itu orang yang duduk di sana itu. Kamu hubungi dia. Dia bisa membantu kamu. Mereka ingin memperolok-olok dan ingin menonton apa yang terjadi. Idhab ilaih. Fa'innahu yudika alih. Pergilah ke orang itu. Niscaya dia akan membantu kamu untuk mengambilnya dari dia. Fa'aqbal al-irashiyu hatta waqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka al-irashi datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berdiri di hadapannya dan berkata, Ya Abdullah, inna Abul Hakam ibn Hisham qad ghalabani ala haqqin li qibalahu. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abul Hakam ibn Hisham telah mengalahkan aku dan dia mengambil hakku yang ada di dirinya. Wa ana rajulun gharib ibnu sabil. Sedangkan aku adalah orang asing dari luar perjalanan atau dalam keadaan safar. Waqad sa'altu ulail qaum an rajulin yu'dini alai. Dan aku sudah bertanya-tanya siapa seseorang yang bisa membantu aku untuk mengambilkan hakku dari dia. Ya li haqqi minhu untuk mengambil hakku daripadanya dari dia. Fa asharu li ilaik. Dan mereka mengisyaratkan untukku kepadamu. Fa khudh li haqqi minhu yarhamukallah, maka tolong ambilkan hakku dari dia semoga Allah merahmatimu. Qala intaliq ilaih. Kata Nabi, berangkatlah kamu ke sana. Kemudian Rasulullah SAW mengikutinya. Qama ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'awhu qama ma'ahu qalu li rajulin mimman ma'ahum. Ketika mereka melihat orang-orang Quraisy melihat Rasulullah SAW bangkit bersama Al-Irashi tadi menemui Abu Jahal, maka mereka pun berkata satu sama lainnya, "Ittabi'hu." Fanzur mada yasna. Ittabi'hu. Fanzur mada yasna. Ikuti dia. Lihat apa yang terjadi. Ini mereka ingin mentertawakannya. Mereka ingin memperolok-oloknya, maka mereka berupaya untuk mengikutinya dan mengirim orang untuk mengikutinya. Apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal? Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam hatta ja'ahu fadaraba alaihi babahu. Maka Rasulullah SAW pun keluar, berangkat menemui atau mendatangi rumahnya, sampai ketika beliau di hadapan rumahnya, Darba alaihi babahu. Beliau mengetuk pintunya. Faqala, maka berkata Abu Jahal, man hadha? Siapa itu? Qala Muhammad. Fakhruj ilayya. Ini Muhammad. Keluarlah, temui aku. Fakharaja ilayhi. Wa fi wajhihi min raihatin maka keluarlah Abu Jahal dalam keadaan di wajahnya nggak ada ruh sama sekali. Pucat pasi, ketakutan. Qadin tuqi'a launuhu warnanya sudah pucat. Faqala a'ti hadzal rajul haqqahu. Kata Nabi, berikan hak orang ini kepadanya. Qala na'am. Kata Abu Jahal, iya, iya. La tabra hatta a'tiyahu alladhi lahu. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan ambilkan sehingga aku memberikan kepadanya. Fadakhala, maka masuklah dia ke dalam rumahnya. Fakharaja ilaihi bihaqqihi, kemudian keluar membawa harta yang merupakan haknya orang tadi, fadafa'ahu ilaihi, kemudian dibayarkan kepadanya. Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pergilah Rasulullah sallam wa qala lil irashi dan berkata kepada orang irashi tadi, "Alhaq bisya'nik. Pergilah temui urusanmu. ini selesaikan urusanmu sendiri. Fa'aqbal al-Irashi hatta waqafa ala dhalikal majlis. Maka al-Irashi ini kembali ke tempat semula yaitu ke tempat orang-orang Quraisy berkumpul ke majlis mereka. Faqala kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jazahullahu khairan faqad wallahi akhadha bihaqqi. Semoga Allah membalas dia dengan kebaikan Sungguh demi Allah, dia telah membantuku dan dia telah menolongku. Telah mengambilkan hakku daripadanya. Ini semua di luar dugaan orang-orang Quraisy tadi. Orang-orang Quraisy menunjuk Rasulullah SAW hanya ingin memperoleh Allah, Ingin melihat apa yang terjadi sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana Rasulullah SAW diperoleh Allah, atau dipukul atau disakiti oleh Abu Jahal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy ternyata yang terjadi sebaliknya. Qala wajah ar-rajul alladhi ba'athu ma'ahu. Maka datanglah orang yang diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi untuk mengikuti Rasulullah SAW. Datang ke tempat mereka. Faqaulu maka mereka pun langsung berkata, "Waihak, celaka engkau. Madza ra'ait? Apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi?" Qala, dia jawab, "Ajaban minal ajabi." Sungguh yang aku lihat sungguh keanehan yang luar biasa. Wallahi ma huwa illa an daraba alaihi babahu. Sungguh demi Allah, tidaklah dia kecuali hanya mengetuk rumahnya. Fakharaja ilaihi, kemudian keluarlah Abu Jahal dalam keadaan dia tidak memiliki wajah atau dalam keadaan wajahnya tidak memiliki ruh, dalam keadaan sudah pucat pasti ketakutan. Kemudian berkatalah dia kepada Abu Jahal, "A'ti hadha haqqahu, berikanlah haknya." Maka dia menjawab, "Na'am." Iya, Sebentar, aku akan ambilkan. Jangan pergi kemana-mana. Maka dia ambilkan ke rumahnya, ke dalam rumahnya, kemudian keluar memberikan haknya. Yang menyuruh dia untuk mendatangi dan mengikuti terheran-heran. Dan yang diutusnya juga terheran-heran dengan apa yang terjadi. Thumma yalbas Abu Jahlin anja'a. Tidak berapa lama, Abu Jahal pun datang. Yang sedang diperbincangkan, yang sedang dibicarakan. Fakalu lahu, maka mereka berkata semuanya kepada Abu Jahal, "Wailak, malak, ada apa denganmu? Celaka engkau," kata mereka. "Ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Celaka engkau." "Wallahi ma ra'ayna mithla ma sana'ta qat." Sungguh demi Allah aku enggak pernah melihat engkau berbuat seperti itu sama sekali. Yani engkau berbuat sesuatu yang tidak pernah kau lakukan seperti itu biasanya akan dipukul Rasulullah, biasanya akan disakiti, biasanya akan dibentak, akan dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang keji. Tapi kali ini engkau berbuat seperti itu, malak, ada apa denganmu? Maka dijawab oleh Abu Jahal, "Waihakum, celakalah kalian. Wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi." Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi kecuali dia mengetuk pintu rumahku wa sami'tu sautahu kemudian aku mendengar suaranya dan sungguh mali'at ru'ban. Aku mendengar suaranya, aku menjadi ketakutan. Yani ketika ditanya, "Man hadha?" Rasulullah menjawab, "Muhammad, ukhruj ilayya." Dengan jawaban Rasulullah SAW dia mendengar sudah gemetar. Thumma kharajtu ilai. Kemudian aku keluar kepadanya. Ternyata inna fauqa ra'sihi la fahlan al ibili. Sungguh aku melihat di atas kepalanya seekor unta jantan yang ganas Aku tidak pernah melihat unta seperti itu sama sekali. Ma itu mislahamatihi. Aku tidak pernah melihat seseram itu. Walakal pasratihi, wala anyabihi. Tidak pernah aku melihat betapa mengerikan taringnya yang seperti itu. Tidak pernah aku melihat seekor unta yang seperti itu besarnya, yang seperti itu ganasnya. Kop sama sekali. Wallahi lau abaitu la akalani. Sungguh demi Allah, kalau aku menentangnya, aku khawatir unta itu akan memakanku. Unta makan manusia itu sungguh terjadi pada unta-unta biasa. Apalagi apa yang dilihat oleh Abu Jahal ini lebih dari yang biasa. Yang kata Abu Jahal, aku tidak pernah melihat unta yang seganas itu dan seseram itu. unta itu bisa makan manusia. Ketika dia marah, dia akan mengejarnya dan kemudian menginjak-injaknya sampai remuk tulangnya dan kemudian dia akan makan sepotong demi sepotong. Ini unta, ganasnya. Tetapi yang dilihat oleh Abu Jahal lebih daripada itu. Dia menyatakan wallahi ma raaitu mithlahu qat. Aku tidak pernah melihat unta yang seperti itu sama sekali. Ikhwan fillah azakumullah. Tentunya orang-orang Quraisy hanya mentertawakannya. Dan sebagaimana biasanya mereka akan berkata, saharaka Muhammad. Engkau disihir oleh Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Rasulullah Sallam bukan sahir, bukan penyihir, bukan pula penyair. Rasulullah Sallam adalah Rasulun yuha ilaih. Seorang Rasul yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala muslimin Itu kisah yang berikutnya tentang apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan mereka tokoh-tokoh Quraisy. Bagaimana mereka memperolok-olok Rasulullah SAW, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membelanya dan terus memuliakannya. Hadis itu nah pembicaraan kita yang berikutnya adalah hadisul Isra. Kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al-hijrah kan al-isra' qabla al-hijrah bi'amin terjadinya Isra dan Mi'raj itu sebelum hijrah satu tahun satu tahun sebelum hijrah dan kejadian Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tahun-tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana mereka eh, dalam keadaan masih berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, memberikan tekanan-tekanan, memberikan permusuhan-permusuhan sampai memboikotnya dan sebagainya. Dan kemudian ketika itu pula di tahun yang sama meninggalnya Abu Talib dan juga meninggalnya istrinya, istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka tahun-tahun kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW dengan Isra dan Mi'raj. Qala rahimahullah berkata sahibul kitab rahimahullah thumma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Kemudian diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. wa huwa Baitul Maqdis min Masjid al Aqsa adalah masjid di Baitul Maqdis di Palestina. Di daerah yang disebut dengan Ilya. Waqad fashal Islam bi Makkah fi Quraisy wa bil qada'il kulliha. Sedangkan keislaman sudah mulai menyebar hampir di setiap suku ada yang masuk Islam. Walaupun bukan mayoritasnya, tetapi ada satu dua orang yang masuk Islam di setiap sukunya. فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول dan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diberitakan kepadaku berkata Ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uh, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil buraq Rasulullah sallam didatangi oleh Jibril dengan buraq Buraq adalah kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW dengan Jibril ketika Isra dan Mi'raj. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wa hiya dabbatu allati kanat tuhmal 'alaiha al-anbiya." Buraq adalah kendaraan yang biasa ditunggangi oleh para anbiya sebelumnya. Tawda hafiraha fi muntaha tarfiha. Diletakkan kaki belakangnya di ujungnya atau ke arah ujungnya. Tergambar. Kaki belakangnya ke sana. Ke ujung yang paling belakang. Fahumila alaiha. Maka dibawalah Rasulullah SAW di atas buruk tersebut. Thumma kharaja bihi sahibuhu. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW bersama Jibril yang membawa buruk tersebut. Yaral ayati fi ma baina sama'i wal ard. Beliau melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah di perjalanan tersebut. Hatta taha ila Baitul Maqdis sampai berakhir di tempat yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Fawajada fihi Ibrahim al-Khalil wa Musa wa Isa. Didapati di sana beberapa anbiya, beberapa para nabi, di antara Ibrahim al-Khalil alaihi salam, wa Musa alaihi salam, wa Isa alaihi salam. Fi nafarin al-anbiya qad jama'u lahu di kumpulan para nabi-nabi yang mereka sudah berkumpul di sana. Fasalla bihim, maka Nabi pun salat mengimami mereka. Thumma ata bi thalathati aniyatin. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW tiga bejana satu bejana ina'un fihi laban. Bejana yang berisi susu. Wa ina'un fihi khamr. Dan satu bejana lagi berisi khamr, minuman keras. Wa ina'un fihi ma. Dan yang ketiga, satu bejana yang berisi air, air biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Fasami'tu qailan" aku mendengar seseorang atau sesuatu yang berbicara. Hina urudat alayya, ketika diberikan kepadaku dan ditawarkan tiga minuman tadi, aku mendengar sesuatu suara. In akhad akhdal ma ghuriqa wa ghuriqat ummatuk. Kalau engkau meminum air, maka sungguh engkau akan tenggelam dan tenggelam pula umatmu. Wa in akhadal khamra, kalau diambil khamr, gawa akan menyimpang dan menyimpang pula umatmu. Wa in akhadan laban, kalau engkau mengambil susu, maka hudiya. Engkau akan terbimbing dengan hidayah dan akan terbimbing pula umatmu. Qala fa akhadtu ina al-laban, maka aku mengambil susu. Fa Fasyaribtu minhu dan aku minum susu tersebut. Faqala li Jibril alaihi salam, maka Jibril berkata kepadaku, hudita wa hudiyat ummatuka ya Muhammad engkau mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan hidayah pula umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq berkata Ibnu Ishaq selanjutnya, "Hudditsu anil Hasan annahu qala." Dan disampaikan pula kepadaku dari Al Hasan bahwa beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Baina ana naimun fil hijri" Ija'ani Jibrilun fahamazani biqadamihi. Ketika aku tertidur di Hijr, Hijr dekat Ka'bah, Hijr Ismail. Ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril. Fahamazani biqadamihi. Kemudian beliau membangunkan aku, menggoncangkan aku dengan kakinya. Fajalastu, maka aku pun duduk. Falam ara Dan aku tidak melihat apapun. Fa'udtu ila madja'i maka aku kembali ke tombaringanku. Faja'ani saniyah fahamazani. Kemudian datang lagi dan digoncangkan lagi badanku dengan kakinya. Fajalastu, maka aku duduk lagi. Falam ara syai'an. Aku pun tidak melihat apapun. Fa'udtu ila majta' ila majja'i. Aku pun kembali ke tidurku. Faja'ani salisah. Tiba-tiba datang yang ketiga dan hamazani biqadamihi membangunkan aku dengan kakinya yang ketiga kalinya fajalastu maka aku pun duduk fa akhadha bi'adudi maka dia pun mengambil lenganku menuntunku mengambil lenganku menuntunku fa kharaja bi ila babil masjid kemudian mengajak aku keluar ke pintu masjid fa idza dabbatun abyad tiba-tiba di luar sudah ada kendaraan putih bainal bagli wal himar yang besarnya antara bigal dengan himar. Ya. Himar itu keledai, ya. sedangkan bigal itu adalah antara kuda dengan keledai. Karena Yang paling besar kuda, kemudian agak kecil sedikit ada yang disebut dengan bigal, dan yang paling kecil adalah keledai. Yang kata orang sini kalde. Nah, sedangkan yang dilihat kendaraan tadi itu besarnya antara keledai dengan bigal fi fakhidaihi janahani yahfir bihima di kedua <laughs> kakinya kanan kiri ada sayap <laughs> yang mengepakkan ke kakinya ini kakinya ada sayapnya ya yadahu fi muntaha tarfihi meletakkan kedua kakinya <laughs> di belakang ujungnya atau di ujung belakangnya sebagaimana riwayat yang tadi kaki belakangnya dijulurkan ke ujung paling belakangnya. Fahamalani alaih. Maka Jibril membawaku di atas kendaraan tersebut. Thumma kharaja ma'i la yafutuni wa la afutuhu. Kemudian dia membawaku, tidak lepas dia dariku dan tidak lepas aku dari dia. Selalu bersama. Qala hasan fi hadithi. Berkata hasan dalam kisahnya. فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى جبريل, جبريل عليه السلام معه maka berangkatlah Rasulullah SAW dan Jibril pun berangkat bersamanya hatta antaha bi ila baitil maqdis hingga berakhir bihi ila baitil maqdis sampai ke baitul maqdis fawajada fihi maka didapati di sana Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimussalam fi nafarin minal anbiya alaihimussalam ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dalam beberapa para nabi di sana. Fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun mengimami mereka, memimpin salat mereka. Fa shalla bihim, maka salat mengimami mereka. Thumma ata bi'ina aini fi ahadihima khamrun wa fil akhar laban. Kemudian dibawakan kepadanya ditawarkan dua minuman. Salah satunya bejana berisi susu, yang salah satunya bejana berisi khamr. Ini perbedaannya dengan riwayat yang tadi. Riwayat yang tadi disebutkan tiga, tetapi di riwayat ini disebutkan dua. Susu dengan khamr saja. فأخذ Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salam ina al-labani fashariba minhu. Maka Nabi pun memilih bejana yang berisi susu, kemudian minumlah beliau daripadanya wa taraka ina al khamri dan beliau meninggalkan bejana yang berisi khamr. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah Jibril kepadanya, "Hudita lil fitrah." Engkau terbimbing ke dalam fitrah. Wa hudita ummatuka ya Muhammad dan juga hudiyat dan juga terbimbing umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hurrimat alaikumul khamr dan diharamkan atas kalian khamr Thumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kejadian ini satu tahun sebelum hijrah. Sedangkan diharamkannya khamr adalah setelah hijrah. Sehingga tentunya ini sebelum diharamkannya khamr. Ketika Rasulullah SAW memilih susu, maka Jibril memujinya. Hudita, engkau terbimbing ke dalam fitrah. Dan terbimbing pula umatmu dan niscaya akan diharamkan khamr atas kalian. Suman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Makkah. Maka kembalilah Rasulullah sallam ke Makkah. Falamma asbaha ghada ala Quraisy fa akhbarahumul khabar. Pagi harinya Rasulullah Sallam menemui orang-orang Quraisy dan memberitakan beritanya bahwa beliau pergi ke Baitul Maqdis semalam. Faqala aktsarun nas. Tentunya berkatalah kebanyakan manusia. Hadza wallah al-imr al-bayyin. Sungguh ini adalah al-imr. Al-imr adalah amrul munkar. Amr al-ajib al-munkar. Perkara yang sungguh mengherankan atau perkara yang sungguh tidak bisa dipercaya. Semalam pergi ke Baitul Maqdis. Hada al-imr al-bayyin. Ini sungguh kemunkaran yang nyata kata mereka. Wallahi innal 'ir la tatruj syahran min Makkah ila Syami mudbiratan wa syahran muqbilatan sungguh demi Allah perjalanan rombongan mereka yang berkuda atau berkendaraan mereka menempuh satu bulan berangkat dan satu bulan kembali berarti membutuhkan dua bulan untuk bolak-balik ke Baitul Maqdis demikian kata mereka apa yadhabu dhaka dhalika Muhammad fi lailatin wahidah Apakah dia Muhammad berjalan ke Baitul Maqdis dan kembali lagi dalam waktu semalam? Wa ila Makkah dan kemudian kembali ke Makkah malam itu juga? Hadal imril bayin kata mereka. Ini perkara yang sungguh mengherankan dan tidak mungkin bisa dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang rasul. Addal amanah wa risalah. Menyampaikan amanah dan menyampaikan risalah. Beliau menyampaikan apa adanya. Sehingga berita yang seperti itu beliau sampaikan pula. Khamilina azakumullah ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping siddiq, amanah, fatanah, juga beliau memiliki sifat tabligh, menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampaikan berita tentang Isra beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Walaupun akibatnya ternyata sebagian mereka mengingkari, bahkan yang sudah masuk Islam ada yang murtad kembali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan di sini. Qala fartadda kathirun mimman kana aslama. Kemudian murtadlah kembali sebagian besar orang yang tadinya sudah masuk Islam. Wa dhahaban Abi Bakrin. Maka manusia pun berduyun-duyun datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang yang paling percaya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Teman yang terdekat, yang paling percaya, yang paling beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka mereka pun mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mereka berpikir Abu Bakar pasti juga akan tidak percaya Bagaimana mungkin seorang berjalan ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam? Padahal semestinya harus ditempuh perjalanan sebulan berangkat, sebulan kembali. Harus ditempuh dua bulan untuk berangkat dan kembali. Maka mereka pun berdatangan menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka berkata, "Faqalu lahu, hal ya Abu Bakr fi sahibik?" Wahai Abu Bakar, maukah engkau mengetahui keadaan temanmu, sahabatmu, yazum annahu qad jaa hadhihi laila Baitul Maqdis wa shalla fihi wa raja'a ila Makkah. Lihatlah temanmu itu, sahabatmu itu, dia mengaku-ngaku bahwa dia telah berangkat ke Baitul Maqdis tadi malam dan dia kembali malam itu juga dan salat di sana dan kembali dari sana ke Mekkah. Faqala lahum Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada mereka, Innakum tukadzibuna alaih? Apakah kalian menganggap dia berdusta? Qalu bala, tentu kami menganggap dia berdusta. Tidak mungkin seorang berjalan ke Baitul Maqdis dan kembali dalam waktu semalam. Ha huwa dhaka fil masjid yuhadditsu bihin nas. Lihatlah, dia sekarang masih berbicara kepada manusia di Ka'bah, di masjid. Faqala Abu Bakar maka berkata Abu Bakar wallahi La in kana qalahu laqad sadaq. Sungguh demi Allah, kalau dia yang berkata, dia pasti benar. Lihat imannya Abu Bakar. <laughs> Abu Bakar tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat beliau atau banyaknya puasa. Tetapi dia mengalahkan kalian dengan sesuatu yang waqara fi qalbihi, sesuatu yang mantap di hatinya, yaitu iman. Dia menyatakan kalaupun dia yang berkata maka aku percaya walaupun lebih daripada itu. Fama yu'jibukum min dhalik? Apa yang membuat kalian heran? Fa wallahi inni la yukhbiruni innahu la yukhbiruni anna al-khabar la ya'tiyahu min Allah min as-sama'i ila al-ardi fi sa'atin min al-lailin aw naharin fa usaddiquhu. Apa yang mengherankan kalian? Sungguh demi Allah, dia telah menghabarkan kepadaku berita-berita dari langit. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari atas tujuh lapis langit. Sampai ke bumi dalam sesaat di malam hari atau sesaat di siang hari. Fa'usadjiquhu. Dan aku percaya. Lihat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan melihat pula cara berpikir beliau. Cara berpikir seorang mukmin. Bagaimana aku tidak percaya. Kenapa kalian heran padahal aku sudah percaya kepadanya dengan sesuatu yang lebih jauh perjalanannya yaitu wahyu yang datang dari Allah min fawqi sab'i samawat ilal ardi berapa jauh jaraknya dari atas tujuh lapis langit, dari atas arus, dari Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ayuhuma ab'ad ya hadha? Mana yang lebih jauh? Tentunya lebih jauh fawqa sab'i samawat ada abad. Sedangkan aku sudah percaya dengan yang lebih jauh, yaitu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari arusnya di atas tujuh lapis langit sampai ke bumi di malam hari atau sesaat di siang hari. Aku percaya. Apalagi cuma Baitul Maqdis. Fahada ab'ad mimma ta'jabuna minhu. Kata Abu Bakar, itu tentunya lebih jauh dari apa yang kalian terheran-heran. Tuma akbala hatta ila Rasulullah SAW. Maka berangkatlah mereka bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ke masjid ke Masjidil Haram ke Ka'bah faqala maka Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah SAW ya Nabi Allah haula'il qaum annaka ji'ta Baitul Maqdis hadhihi al-lailah apakah benar engkau telah menghabarkan memberitakan kepada mereka bahwa engkau mendatangi Baitul Maqdis tadi malam qala na'am Kata Rasulullah SAW, nah, iya. Kalau ya Nabi Allah, fasifhu Wahai ya Nabi Allah, gambarkanlah kepadaku. Fa inni qad Aku pernah mendatangi Masjidil Aqsa. Coba gambarkan kepadaku bagaimana bentuknya Masjidil Aqsa. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, Farufi Ali hatta nadartu ilai. Ketika itu, digambarkan oleh Allah Masjidil Aqsa di hadapanku. Tentunya walaupun seseorang datang ke Baitul Maqdis atau suatu masjid kemudian pulang kembali, tidak semuanya dia ingatkan bentuk-bentuknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantunya. Digambarkan bentuknya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah menggambarkan begini, begini pintunya, begini tiangnya, begini hadap. Semuanya. Digambarkan persis seperti apa yang beliau lihat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Perhatikan manhaj Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena manhaj beliau merupakan manhaj mukmin, manhaj iman. Yaitu beliau pertama memeriksa sanadnya, riwayatnya. Yani tidak percaya dulu karena yang membawa beritanya adalah orang-orang kafir. Maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Abu Bakar dengan bahasa, apakah kalian menganggap dia berdusta? Apakah benar dia yang berkata? Sungguh kalau dia yang berkata, aku percaya walaupun lebih daripada itu. Bahasanya kalau dia yang berbicara, berbicara kalau Rasul yang berkata, fakod sodak. Ini kalimatnya disebutkan di sini. Kalau beliau yang berkata fakod sodak maka dia benar. Kenapa masih pakai kalau? Karena baru mendengar dari orang-orang kafir musyrikin. Maka karena musyrikin sekarang dia masih berbicara di masjid, silahkan datangi dia. Maka datangi oleh Abu Bakar. Pertama tabayyun, ahadasta, haula'i annaka qad ji'ta al Maqdis? Apakah benar engkau wahai Rasul menghabarkan kepada mereka bahwa engkau telah mendatangi Baitul Maqdis? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am." Baru sanadnya sahih. Setelah sanadnya sahih, aman nabihi kami beriman kepadanya karena ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Ini manhaj ahlus sunnah. Melihat sanadnya, kalau terbukti sahih sanadnya betul-betul Rasulullah SAW yang berbicara, maka diterima. Walaupun akal bodohnya orang kafir nggak percaya, tetapi akalnya seorang mukmin beriman. Karena akalnya seorang mukmin beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'il qadir. Kalau saja kekuatan manusia berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya tentunya nggak akan sanggup semalam. Tetapi kalau kekuatan Allah, maka kaum mukminin beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maka ikhwan ibn Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah sallallahu untuk membuktikan kebenarannya di hadapan musyrikin. Coba Rasulullah SAW kabarkan, beritakan tentang masjid tersebut karena aku sudah pernah melihatnya. Dan sebagian musyrikin juga sudah pernah melihatnya. Maka digambar, digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan persis seperti apa yang telah mereka lihat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasifuhu li Abi Bakrin maka mulailah Rasulullah SAW menggambarkannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa yaqulu Abu Bakar dan berkata Abu Bakar kepadanya, "Sadaqta, engkau benar." <laughs> Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idan taha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar hingga ketika selesai Abu Bakar berbicara, Rasulullah pun berbicara kepada Abu Bakar, "Wa anta ya Abu Bakrin as-Siddiq." Dan engkau, wahai Abu Bakar. Maksudnya kalimat dan persaksian pula. Ketika Abu Bakar menyatakan asyhadu annaka Rasulullah, maka Nabi pun menyatakan dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah as-Siddiq. Engkau adalah as-Siddiq. Fayauma idin sammahu Siddiq. Masa saat itu, sejak saat itu Abu Bakar dijuluki dengan as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Sa'id bin Musayyib diriwayatkan pula dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasafa li ashabihi bahwa Nabi SAW menggambarkan pula bukan hanya masjidnya tetapi nabi-nabi yang ditemuinya menggambarkan Ibrahim seperti apa menggambarkan Musa seperti apa menggambarkan Isa seperti apa hina ra'ahum fi tilka al-lailah ketika Nabi melihat mereka di malam itu qala disebutkan faqala amma Ibrahim adapun Ibrahim alaihi salam, falam ara rajulan asbah qat bi sahibikum maka tidak ada seorang pun yang paling mirip dengannya lebih daripada sahabat kalian ini yakni dirinya yakni Rasulullah SAW tidak ada di antara kalian yang paling mirip dengannya tidak ada yang lebih mirip daripada aku wala sahibukum asbah bihi minhu demikian pula aku tidak ada yang lebih mirip kepada aku kecuali beliau ini Ibrahim salam. wa amma Musa adapun Musa alaihissalam farajulun Adam seseorang yang Adam Adam itu berkulit sawo matang tawilun tinggi barbun ja'dun kurus dan keriting rambutnya akna memiliki hidung yang mancung ka'annahu min rijali syanu'ah. Sepertinya beliau dari orang-orang Syanu'ah, satu daerah di sana. <clears throat> Qabilah dari suku Izid, itu Syanu'ah. Wa amma Isa bin Maryam, adapun Nabi Isa bin Maryam farajulun ahmar. Adapun Isa, Nabi Isa alaihi salam adalah seseorang yang merah, yakni berkulit merah. Bainal qasiri wat tawil, antara tinggi dengan pendek tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Sabtu sya'ri mengkilat rambutnya, lurus rambutnya. Kathirul khailanil wajhi. Banyak daging di wajahnya. Ka'annahu kharaja min dimas. Sepertinya beliau baru keluar dari kamar mandinya. Ini karena segarnya dan rambutnya juga dalam keadaan basah, mengkilap. Tukhalu ra'suhu yaqturu ma'an. Seakan-akan rambutnya meneteskan air asbah rijalukum bihi rijalikum bihi yang paling mirip dari laki-laki kalian adalah Urwah ibni Mas'ud At-Taqafi. Yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam adalah Urwah ibni Mas'ud At-Taqafi. Ya. Tidak seperti yang digambarkan di gereja-gereja. Ya. Nah. Kisah Mi'raj. Kisah yang berikutnya tentunya yang berkaitan dengan Isra adalah mi'raj. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, "Wa haddathani man attahim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala" Menyampaikan kepadaku kata Ibnu Ishaq dari orang yang aku tidak menuduhnya, yang tidak menuduhnya dengan dusta, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lama farigtu mimma kana fi baitil Maqdis, ketika selesai aku dari baitil Maqdis, utia bil Mi'raj, maka aku pun diangkat." <laughs> Walam ara syai'an qat ahsana minhu. Dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripadanya. Ini ketika diangkat, naik ke langit, beliau melihat keindahan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر dan itulah yang dipandang oleh mayit-mayit kalian ketika dia dalam keadaan akan wafat. Pernah melihat orang yang sakaratul maut. Matanya melihat menerawang ke atas. Dalam riwayat ini wallahu taala alam bahwasanya yang dilihat olehnya adalah apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu. Yani sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, yaitu apa yang dilihatnya di atas sana. Ya. Fa'as'adani sahibi fihi hatta intaha bi ila babin min abwabis sama. Maka diangkatlah aku oleh sahabatku, ini oleh Jibril alaihi salam, hingga berakhir di pintu langit yang pertama dari pintu-pintu langit. Yuqalu lahu babal hafadah. yang pintunya dijuluki dengan nama babal hafadah. pintu hafadah. Alaihi malakun minal malaikati yuqalu lahu Ismail. Di sana ada malaikat-malaikat yang dijuluki dengan Ismail. Tahta yadaihi isna ashar alfa malak. Di bawah kekuasaannya di bawah pimpinannya ada ribu malaikat. Tahta yadai kulli malakin minhum itna ashar alfa malak. Dan di bawah masing-masing dari malaikat-malaikat yang ribu itu memimpin pula ribu malaikat. Berapa berarti malaikatnya? Enam. Ismail memimpin ribu malaikat dan dari 12 ribu dari 12 ribu itu masing-masingnya memimpin 12 ribu pula berarti 12 ribu dikali 12 ribu Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina haddatha bihadzal hadits Beliau menyampaikan wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali dia sendiri. Ini jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Ikhwanifiddin a'azakumullah sehingga dikatakan pula dalam riwayat ruwiya bisikotib tamrid karena masih dipermasalahkan riwayatnya inna sama ta'id sesungguhnya langit itu merintih seperti rintihannya uh, hewan ketika diberi beban terlalu berat kenapa sama ta'id merintih wa an dan pantas dia merintih laisa fiha maudi arba asabi' tidak ada satu jarak empat jari pun di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti padat sekali malaikat di langit. Ya. Tidak ada jarak empat jari kecuali sudah ada malaikat yang berikutnya. Tidak ada jarak empat jari, ada malaikat yang berikutnya. Ya. Demikian di langit. Ya. Ikhwan tentunya malaikat demikian banyaknya jumlahnya sehingga dikatakan dalam riwayat ini oleh Rasulullah SAW, wama ya ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui besarnya jumlah tentara Allah kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Falamma dakhala bi, qala man hadha ya Jibril? Ketika membawaku ke pintu tersebut, maka dia bertanya, "Siapa ini wahai Jibril?" Siapa yang bertanya? Malaikat tadi. Malaikat yang dijuluki dengan Ismail. Di sana ada il, ada il. Yang maknanya adalah ilah. Sehingga dikatakan yuqal ana Jibril wa Mikail dan semua yang berakhir dengan il itu dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Ubaidullah dan seterusnya dan demikian. Enam. Qala hadha Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ditanya, siapa yang bersamamu? Dijawab, ini adalah Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala awaqad bu'i Apakah sudah dibangkitkan? Apakah sudah diutus? Qala na'am. Iya, sudah diutus. Qala fada'ali bi khairin wa qalahu. Maka didoakanlah untukku dengan kebaikan. Kata Rasulullah SAW. Maka aku didoakan olehnya dengan kebaikan. Lama dakhalat dakhaltu sama ad-dunya raaitu biha rajulan jalisan. Ketika aku sudah mulai masuk ke langit yang pertama yang dijuluki dengan sama ad-dunya, langit dunia, maka aku melihat di sana ada seseorang yang duduk. Ta'rudu alaihi arwahu bani Adam. Ditampakkan kepadanya ruh-ruh anak Adam. Fayaqulu li ba'dihha idza 'uridat alaihi khairan wa yazurru bihi ويقول ويسر به ويقول روح طيبة خرجت من جسد طيب Orang yang duduk tadi ditampakkan kepadanya beberapa ruh-ruh setiap orang yang mati diangkat ruhnya maka ditunjukkan kepadanya. Maka kalau ruh itu adalah ruh yang baik, maka dia gembira. Kemudian dia berkata, ruhun tayyibah, ini adalah ruh yang baik, keluar dari jasad yang baik. Wa yaqulu li 'alaihi dan ditampakkan dan dia berkata ketika ditampakkan kepadanya sebagian yang lain yang jelek maka dia akan berkata uff ya. wa biwajhi dan mukanya mulai masam melihat ruh yang jelek wa yaqul dan dia berkata ruhun khabithah kharajat min jasadin khabith ini ruh yang jelek dan keluar dari jasad yang jelek Qultu man hadha ya Jibril? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril, "Man hadha ya Jibril?" Siapa orang ini yang duduk tadi, yang ditampakkan kepadanya ruh-ruh manusia? Qala hadha abuka Adam. Ini adalah bapakmu Adam alaihi salam. Wa ta'rud alaihi arwahu dzurriyyatihi fa idza marrat bihi ruhul mu'min minhum sarra biha wa qala ruhun tayyib tayyiba kharajat min jasadin tayyib kalau dia melihat kata Jibril menerangkan kepada Rasulullah SAW ini adalah Adam dan ditampakkan kepadanya roh-roh dari turunan-turunannya kalau ditampakkan roh dari turunannya seorang beriman maka dia bahagia dia gembira dan kemudian dia berkata ini adalah roh yang baik keluar dari jasad yang baik kalau lewat kepadanya ditampakkan kepadanya ruh orang kafir, maka dia berkata uff wa karihaha dan dia tidak suka. Kemudian dia berkata, ruh yang jelek keluar dari jasad yang jelek. Tsumma ra'aitu rijalan lahum masyafir kama syafir ibil. Kemudian aku melihat orang-orang yang bibirnya seperti bibirnya uh, unta fi aidihim qita'un min nar. Di tangannya ada potongan-potongan api. Kal afhar, seperti fihir fihir itu seperti batu bongkahan yang sebesar ini. Yang kemarin kita bahas tentang Hamalat al-Hatab, wanita yang Allah culuki dalam Al-Qur'an sebagai pembawa kayu bakar, yaitu istrinya Abu Lahab. Dia membawa fihir Nah, di sini apinya kal afhar, sebesar sihir, sebesar batu-batu bongkahan itu tadi. Ya ketika <laughs> dia lemparkan ke mulutnya, dia telan sampai keluar dari duburnya. Dimakan lagi, saya keluar lagi dari duburnya dan terus seperti tersiksa dengan api yang demikian. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i akalatu amwalil yatama dhulman. Mereka adalah orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Qul sebagian para ulama menganggap bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah apa yang merupakan adab dari adab-adab kubur di alam barzah. Kenapa demikian? Karena masanya belum masa adab neraka. Sehingga apa yang dilihat itu belum ada hisab, belum ada kebangkitan, maka yang dimaksud adalah adab dikuburnya di alam barzakh yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena alam barzakh adalah alam lain di selain alam dunia ini. Wallahu taala alam di mana. Thumma ra'aitu rijalan lahum butunun lam ara mithlaha Kemudian ada orang-orang lagi yang aku lihat memiliki perut-perut yang tidak pernah aku lihat perut seperti itu buncitnya bisabili ali fir'aun berjalan di jalannya ali fir'aun yakni disiksa dengan siksaan yang sangat berat yumiruna alaihim kal ilil mahyumah hina yu'raduna 'ala nar digiring mereka dan mereka berjalan sempoyongan seperti keledai-keledai atau seperti binatang-binatang yang dalam keadaan dia mahyumah disebutkan mahyumah di sini al-utas yang kehausan dalam keadaan tidak mendapatkan minum. Hina yuraduna ala nar seperti itu mereka digiring ke dalam api neraka. Yati'unahum la yaqdiruna 'ala an yatahawwalu min makanihim dalik. Mereka berjalan dan mereka menginjak <laughs> menginjakkan kakinya dalam keadaan tidak mampu untuk mengarah kepada arah lain kecuali ke arah nar. Kultum. Mana haulai ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haulai akalatur riba. Mereka adalah pemakan-pemakan riba. Qanifilina azakumullah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa tidaklah bangkit mereka kecuali seperti orang-orang yang yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak akan bangkit nanti yaumul qiyamah kecuali seperti orang-orang yang kemasukan setan kemasukan jin dalam keadaan orang-orang yang tidak waras. Demikian keadaan mereka, orang yang kesurupan. rijalan baina aydihim lahmun saminun Kemudian melihat pula orang-orang yang di tangannya ada daging yang bagus, yang semin, daging gemuk segar bagus di tangan kanannya. Sedangkan di tangan lainnya daging yang busuk bau yang sudah muntin, sudah bau busuk. Tetapi mereka selalu memakan yang busuk tadi ke mulutnya dan membiarkan daging-daging yang segar yang sehat. Kul ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril yang menyengaja dia memakan makan atau daging-daging yang busuk dan meninggal daging-daging yang bagus? Qala haula'i alladziina yatrukuna ma ahallallahu lahum minan nisa. Mereka adalah orang-orang yang membiarkan meninggalkan apa yang Allah halalkan dari para wanita dan kemudian mereka pergi untuk mengambil yang haram dari para wanita. yakni meninggalkan istrinya yang halal untuk berzina dengan wanita yang haram. Thumma ra'aitu nisa mu'allaqatin bisadyihin. Kemudian aku melihat wanita-wanita yang digantung dengan tetek-tetek mereka, digantung. Fakultu man ha'ulai ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i illati adkhalna 'ala rijali man laysa min auladihim. Mereka adalah orang-orang yang memasukkan laki-laki ke rumahnya yang bukan anak-anaknya sendiri. Ya, ini memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumahnya. Dikatakan selanjutnya, "Tsumma as'adni ila sama'i Kemudian aku diangkat ke langit yang kedua. Kemudian di sana ada Ibn al-Khalah, ada dua anak bibiku. yakni anak saudara dari ibuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya ibn Zakaria alaihi salam Thumma as'adani ila sama'i thalithah wal rabi'ah wa khamisah.